Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini di mana kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Pada pertemuan yang lalu telah membahas keterangan dari penulis yaitu Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah di mana beliau pada uraiannya membandingkan kondisi penduduk Khuraimila yang beliau hadapi dalam mendakwahkan dakwahnya dan telah berlalu keterangannya bahwa penduduk Khuraimila ini adalah asalnya muslimun namun mereka memusuhi dakwah at-tauhid, memerangi para dai-nya, mencela agama at-tauhid dan juga mereka membenarkan ajaran mayoritas yang berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menerangkan bahwa kondisi penduduk Quraimila ini jauh lebih buruk daripada orang-orang yang disebutkan oleh beliau pada keterangan sebelumnya. Di mana pada keterangan sebelumnya beliau mengambil faidah dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Yaitu tentang orang yang mempersaksikan bahwa tauhid itu benar, kesyirikan itu batil, namun mereka tidak mau mengamalkan tauhid disebabkan karena benci kepadanya atau tidak mencintainya atau disebabkan karena ada dunia yang dia cari. Orang ini kafir. Meninggalkan tauhid karena dunia. Meninggalkan tauhid karena benci kepadanya. Meninggalkan tauhid karena tidak mencintainya. Orang ini kafir. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl tentang kisahnya Ammar. Di mana di situ Allah hanya mengecualikan orang yang meninggalkan tauhid bahwa dia tidak kafir kalau dia meninggalkannya karena terpaksa dan hatinya tetap di atas keimanan. Selain itu kafir. Nah, jikalau orang yang seperti itu dinilai kafir, maka bagaimana lagi dengan orang yang menjadikan tauhid sebagai sasaran tembak? Tauhidnya dicaci, agamanya dicela. Jelas bahwa orang ini lebih kafir lagi keadaannya. Dai tauhidnya dimusuhi. Begitu juga membenarkan ajaran asyirik dan mengatakan bahwa tauhidlah yang batil dan seterusnya bahwa yang seperti itu lebih jelek lagi kekufurannya daripada yang pertama. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari sini hakikat ini menyingkap untuk kita bahwa syubhat itu berulang saja. Bahwa syubhat itu hanya berulang saja. Dimana apa yang kita dapat di zaman ini dari orang-orang yang bingung, gagap tauhidnya, bukan gaptek, tapi gagap tauhid. Sehingga menyangka bahwa orang yang seperti itu masih muslim, padahal sesungguhnya menurut syariat orang itu telah kafir, menjadikan agama sebagai sasaran tembak. Tauhidnya dicela, dai-nya dimusuhi, membenarkan ajaran mayoritas Kemudian ada orang-orang yang gagap. Menganggap bahwa orang itu masih muslim. Padahal menurut syariat orang itu telah kafir. Ini kesimpulan dari pelajaran kita yang lalu. Oh kita jangan ikut-ikutan gagap. Ya, kalau gaptek itu ya malu-maluin, lebih malu-maluin lagi gagap tahu, gagap tauhid. Nah, selanjutnya Al-Imam Mujaddid rahimahullah Beliau menukil perkataan Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang kafirnya orang yang menolak membayar membayar zakat. Nah, ini juga telah berlalu dan beliau sebutkan bahwa ini adalah dalil yang paling jelas dalam perkara takfir muayyan di mana para sahabat ridwanullahi alaihim semua mereka sepakat akhirnya setelah sebelumnya berselisih untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar membayar zakat tanpa membedakan antara orang yang menolak wajibnya atau menolak membayarnya saja semua mereka diperangi dan dipersaksikan oleh para sahabat bahwa mereka di mana bahwa mereka di neraka lagi-lagi kita ingatkan bahwa uraian ini pada hakikatnya adalah penalaran. Jikalau orang yang menolak membayar zakat kafir diperangi, maka bagaimana lagi jadinya dengan orang yang menolak at-tauhid. Kira-kira gitu. Karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sedangkan tauhid merupakan pondasi dari zakat, pondasi dari salat, pondasi dari puasa, pondasi dari haji. Tauhid adalah pondasi dari ya rukun-rukun Islam yang empat dari sholat kita, dari puasa kita, dari zakat kita, dan juga hmm. dari haji dan dari semua ibadah. Saya orang yang menolak tauhid lebih jelek lagi kedudukannya daripada orang yang menolak membayar zakat. Apalagi ditambah dengan menolak tauhid, dia memerangi tauhid ya, memusuhi dai-dainya, maka orang ini tidak diragukan lagi akan kekufurannya waliyahzubillah. <clears throat> Kemudian Al-Imam rahimahullah melanjutkan menukil dari perkataannya Abu Wafa Ibnu Aqil. Berkata beliau wa qala al-Imam Abdul Wafa Ibnu Aqil. Dapat dan berkata al-Imam Abu Wafa Ibnu Aqil لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاء الشرع إلى تعظيم أوضاء وضعوها لأنفسهم fasahulat alaihim id lam yadkhulu biha tahta amri ghairihim wa hum indi kuffarun bihadhihi al-awdha. Pada uraian ini Abu Wafa Ibnu Aqil berbicara tentang sesatnya mayoritas orang-orang awam yang disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu mengikuti adat dan berpaling dari syariat dan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala kata beliau tatkala beban-beban taklif Maksudnya beban syariat Itu menjadi berat untuk dilakukan oleh orang-orang jahil dan para pengekor hawa nafsu. Adalu an awda'i syara'. Mereka pun berpaling meninggalkan aturan-aturan syariat. Jadi kenapa mereka berpaling meninggalkan aturan syariat? Karena mereka merasa berat untuk mengerjakannya. Ila ta'zimi awda'in wada'uha li anfusihim. Tapi mereka ganti ya, aturan syariat itu dengan aturan-aturan yang mereka buat untuk diri-diri mereka sendiri. Mereka bikin-bikin. Fasahulat alaihim. Sehingga aturan yang mereka bikin itu mudah bagi mereka idlam yadkhulut biha tahta amri ghairihim. Karena dengan aturan yang mereka buat itu berarti mereka tidak ada di bawah perintah siapapun. Kenapa? Ya mereka yang buat. Beda dengan aturan Allah. Allah yang buat. Mereka berada di bawah perintah Allah. Berada di bawah perintah Rasulnya. Berat. Tapi itu mereka singkirkan, mereka buat aturan sendiri. Kemudian kata Abu Wafa, qala wa hum indi kuffarun hadhil awda. Dan mereka ini bagiku adalah orang-orang kafir berdasarkan aturan-aturan yang mereka buat ini. Maksudnya mereka tinggalkan aturan syariat dan mereka buat aturan-aturan sendiri dan itu menjadi mudah bagi mereka. Mulwafa bilang wahum ini kufar. Apa yang dimaksud aturan itu? Beliau contohkan. Qala mithlu ta'zimil kuburi wa ikramiha bima naha anhu syar'u min iqadin niran wa taqbiliha wa takhliqiha. Seperti perbuatan mereka mengagungkan kuburan-kuburan memuliakan kuburan-kuburan dengan bentuk-bentuk pemuliaan yang dilarang oleh syariat. Karena di satu sisi memang yang namanya kuburan harus ada perintah untuk menjaganya. Makanya dia ditinggikan satu siber sejengkal. Ya. Kemudian juga dilarang untuk mendudukinya kalau masuk tanah pekuburan harus buka buka sendal. Itu diantara bentuk-bentuk pemuliaan. Jadi kuburan dimuliakan, tapi menurut cara-cara syariat. Namun yang dilakukan oleh orang awam bukan itu. Cara-cara syariat mereka tinggalkan. Mereka masuk ke tanah kuburan, Tidak lepas sendal. Mereka duduk, bahkan mereka injak. Cara-cara syariat justru mereka tinggalkan. Kemudian mereka buat cara-cara baru dalam pemulihan kubur. Seperti apa? Min iqadin niran, seperti menyalakan lilin. Memasang lampu-lampu. watakbiliha, takbiriha dan menciumnya, mencium batu nisannya. Wa dan ya, memoles kuburan tersebut dipagar, semen, dibangun, didirikan di atasnya apa? Kubah. Diberi diberikan padanya pakaian, ya, sitar, tirai. Ya, seperti yang kita lihat di media sosial ya. Ya kita nggak tahu kok sekilas ini kamar pengantin apa? Apa kuburan? Taklid. Ya, mereka buat-buat. Ya. Seperti itu kan mereka bedakan kuburan orang yang mereka ingin agungkan dengan kuburan orang biasa. Ya, mereka bedakan dengan sedemikian rupa. Ya, mereka poles, mereka indahkan kuburan tersebut. Ya, dengan bahan-bahan yang mahal. Nah, ini bentuk pemuliaan. Namun bentuk pemuliaan yang di yang dilarang oleh syariat. Wa khitabil mauta bil hawaij Begitu juga seperti melakukan perbuatan sitabul mauta, mengajak bicara orang mati. Yang menganggap si penghuni kubur ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka minta untuk dipenuhi hajat kebutuhannya. Apakah Allah yang memenuhinya atau yang lebih buruk daripada itu dia mintanya kepada si penghuni kubur. Nah walaupun dia minta kepada Allah ya dia tidak boleh menjadikan penghuni kubur itu sebagai sebagai perantara atau diajak bicara penghuni kubur ya untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diantara bentuk pemuliaan yang dilarang. Ya. Memperlakukan kuburan secara spesial. Ya, dibandingkan dengan kuburan lainnya. Padahal semuanya sama. Semuanya mautah adalah orang-orang orang-orang mati. Wa katbir riqa'i fiha dan menulis ya ar-riqa' yaitu secari kertas atau sepercah kain. Ya, ditulis di situ. Ya Maulaya if'al bi kadza wa kadza. Wahai tuanku. Wahai kiaiku. Ya. Wahai guruku, Ya, wahai wali fulan. Wahai kiai alan, habib fulan. Lakukan ian itu. Ya. Dia tulis, ditaruh di pusarannya. Nah, dia pikir si mayit ini bisa membaca. Ya, kemudian disampaikan hajat orang ini kepada Allah agar Allah menunaikan hajatnya. Seperti itu. Wa akhdi turbati atabarrukan dan mengambil tanah pekuburannya sebagai tabarruk. jadikan sebab ya, mendapatkan barakah, keberkahan. Wa ifadatut tib 'ala al dan meletakkan wangian-wangian. Bakarlah dupa ya, di tempat-tempat petilasan itu, kuburan-kuburan itu. Ya, kemudian temboknya dilumuri dengan wangian-wangian. Ya, wa rihal ilaiha. dan menempuh perjalanan ke sana. Wa ilqa'il kharaq 'ala syajar. Dan juga ya ilqa'il kharaq ya, mengenakan pakaian kepada pohon-pohon. Ya, pohon-pohon dikasih kain. Ya. Iktidaan biman 'abada Lata wal Uzza mengikuti jalannya orang-orang yang beribadah kepada Lata dan dan Uzza. Ini yang dimaksud oleh Abu Wafa rahimahullah wa hum indi kuffar. Yaitu ada pada mereka ini, masyarakat ini aturan-aturan seperti ini. Ya. Syariat Allah mereka tinggalkan, kenapa? Berat. Namun mereka buat syariat-syariat sendiri yang padahal sebenarnya itu lebih berat. Lihat orang-orang yang sering melakukan perjalanan-perjalanan wisata religi. Gimana mereka disiksa dengan keyakinan? Iuran bis, iuran baju seragam, ya. kemudian ongkos perjalanan udah ikut bisnya ya mesti bawa duit ke sana kan, seperti itu. Dan itu mereka lakukan tahunan. Setahun sekali, setahun dua kali. Mereka pergi ke sunan satu-satu. Ada berapa sunan di kita? Minimal sembilan. Ya, mereka pergi ke sunan ini, mereka pergi ke sunan itu. Belum lagi sunan yang gak terkenal. Mereka juga datengin. Makin gak terkenal dia, makin populer dia, makin antik dia. Iya. Ya. ya. Maka datang ke pemijahan. Ya. Ziarah ke makam fulan, ziarah ke makam alan. Kesian itu ibu-ibu pengajian dikerjain sama ya maklar-maklar travel. Sebenarnya ini perbuatan nih siapa? Maklar-maklar travel. Ya. Ingat kemarin kita bahas takhirul itikad. Ada lagi maklar kuburan. Para kuncen-kuncen juru-juru kunci. Yang kerjaannya megangin duit para peziarah, sedekahnya para peziarah. Ya, nazarnya para peziarah. Tujuannya apa? Ya dia di situ tempat Allah cari makannya, tempat dia cari duitnya. Seperti itu. Nah, ini yang disebut oleh Abu Wafa, wahum ini kufar. Berpaling dari syariat Allah, mereka bikin syariat-syariat baru. Di ya, lalu terdapat berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kalamu, selesai perkataan beliau. Kalau wal muradu minnu qawluhu. Dan yang dimaukan dari kutipan ini adalah ucapannya Abu Wafa, wahum indi kuffarun bihadhil auda. Dan mereka bagiku semuanya adalah kafir disebabkan aturan ini. Orang mungkin masih bilang, tapi kan itu takfirnya takfir mutlak. Ya. Orang-orang ya. yang ngomong kayak begitu, ya setiap kali mereka melihat hatta sekalipun yang wadih, gamblang, jelas, jali bahwa itu takfir muayyan, dia bilang mutlak juga. Contoh misalnya, ada seorang jemaah kita nanya waktu zamannya Syekh Anis Tahir. Nanya tentang ibunya. Syekh menghukumi kafir. Dihukumi kafir. Ya. Nggak menyebut nama Syekh. Ya. Syekh nggak sebut nama itu. Kalau ikut kaidahnya mereka, Oh itu masih mut, masih mutlak. Dan berapa banyak fatwa dalam fatwa lajnah daimah, ya. Orang bertanya kepada ya Syekh, ya. Di kampung kami seorang imam demikian demikian demikian, saya bilang kafir, jangan sholat di belakangnya. Enggak sebut nama. Ya, berarti fatwanya nggak bisa diamalin itu namanya. Ya kan? Kenapa? Karena kaidahnya belum disebut nama masih apa? Masih mutlak. Ya. Nanti ntar dia pulang ke kampungnya, ketemu sama imamnya masih sholat dia ya. di belakangnya, masih dimakan sembelihannya. Ya. Kenapa? Ya tadi kena racun apa? Takfir mutlak tadi. Ya. Karena kaidah yang ada pada mereka bahwa kalau nggak sebut nama berarti berarti mutlak. Nah, ya, betul bahwa takfir dua macam. Mutlak wal mu'ayyan. Ya. Setelah kita jelaskan perbedaannya. Ya. Namun dalam perkara-perkara yang wadih, jali, gamblang. Ya, seperti menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada selain Allah. Ya. Dalam kondisi seperti ini, barang siapa yang melakukannya, dia kafir mutlak wa muayyan. Ya, karena abstain Ya. Itu hanya dalam perkara yang khafiyah. Abstain itu hanya dalam perkara yang khafiyah. Dalam perkara yang samar, pengingkaran terhadap asma wa sifat. Seperti itu. Ya, dalam perkara-perkara yang dalilnya ya, tersamarkan, diketahui oleh orang alim, tidak diketahui oleh orang orang awamnya, ya, petunjuknya, hanya jelas jali bagi para talabatul ilm. Ya. Adapun seperti misalnya tarkut mengatakan sholat laisa wajib tidak wajib mengatakan bahwa ya, mengingkari hari kebangkitan ya, mengingkari bahwa nabi terakhir adalah Muhammad ya inilah perkara-perkara yang jali orang yang melakukannya kafir mutlak umumnya. Ya. Pilihannya cuma dua. Imma kafir wa imma gila. Kalau dia nggak kafir berarti gila. Ya, kalau antum takut dibilang takfiri, bilang aja dia orang gila, selesai. Ya. Memang ini fitnah yang luar biasa dari orang-orang yang anti takfir sampai takfir yang sesuai syariat mereka tuduh takfir. Allah kalau kita mau konsekuen dengan fatwa ulama kibar, kibar ya, Orang yang menuduh, orang yang mengkafirkan ya, sesuai syariat dengan tuduhan takfiri khawarij orang itu kafir. Fatwa Syekh bin Bas, fatwanya Syekh Abdul Aziz Raji'i. Ya. Allahu alam kita baru punya dua. Ya, mungkin ada lagi. Namun ya dua fatwa itu wazih Assalamualaikum warahmatullahi <clears throat> Jelas akan bahayanya sembarangan menuduh takfiri kepada ya seseorang tanpa melihat kepada kasusnya. Tanpa melihat kepada perkaranya. Betul bahwa ada orang-orang yang hulu dalam takfir. Namun takfir terhadap penyembah kubur itu sesuai tuntunan syariat. Takfir mutlak wa muayyan. Wallahu a'lam Selanjutnya berkata, berkata penulis waqala aidan fi kitabil funun dan berkata juga Abu Wafa dalam kitab Al-Funun. Laqad azzama Allah Subhanahu al-hayawan la siyama ibnu Adam. Sungguh Allah telah muliakan makhluk hidup. Ya, hayawan itu mencakup ya, hewan dan manusia. La siyama ibnu Adam, terlebih lagi anak Adam. Haitsu abahahu asyirka 'inda ikrah di mana Allah telah bolehkan bagi anak Adam ini melakukan kesyirikan kalau terpaksa. Ya, jadi yang enggak syirik melakukan kesyirikan hanya yang dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Ini hasr ikhwan. Petunjuk ini ya, ini hasar hasar itu apa? Membatasi, mengikat. Ini petunjuk, gak usah antum belajar jauh-jauh ke kitab Mufidil Mustafid udah disebutin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Asy-Syubuhat. Ya, di akhir itu pembat di, di setelah pembatal yang ke-10, baca lagi, renungin lagi itu. Ya. Mana beliau menjelaskan bahwa yang tidak kafir hanya ini, selainnya kafir. Ya. Seperti itu. Qala laqad azzama Allah subhanahu wal hayawan la siyam ibn Adam haitsu abahu asyirka 'inda al-ikrah. Di mana Allah telah bolehkan kesyirikan bagi anak Adam ini kalau dia di, dipaksa. Wa ad darar 'ala nafsi. Dan kalau dia takut ya, akan ya kebinasaan terhadap dirinya. Ya, dipaksa, diancam ya eh, di bawah ya, tekanan kalau dia tidak lakukan kesyirikan itu maka dia dibunuh atau keluarganya dibunuh dan seterusnya faqala illa man nukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman Allah berfirman kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan Faman qaddama hurmata nafsihi ala hurmatihi maka barang siapa yang telah ya, mendahulukan kehormatan dirinya. Faman qaddama maka pihak yang telah mendahulukan kehormatan dirimu dari kehormatan dirinya sampai-sampai dia bolehkan kepadamu sampai-sampai dia bolehkan kepadamu hatta abahaka anta tawaqqa wa tuhami an nafsik sampai dia bolehkan kepadamu untuk kamu lindungi dan jaga dirimu bilikrihi dengan menyebutkan ya sesuatu bima la yanbaghi lahu yang tidak pantas untuk dia. Maksudnya apa ini? Ya. Kesyirikan itu kan nggak pantas bagi Allah, begitu nggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan. Kalau kamu lakukan itu karena apa? Menjaga jiwamu. Allah maafkan kamu. Kalau kamu lawan kesyirikan itu karena apa? Karena melindungi nyawamu. Ini kan pihak Ini maksud sini siapa? Allah. Maka pihak yang mendahulukan kehormatan dirimu, jadi dirimu didahulukan. Ya udah. Ya, daripada kehormatannya. Kehormatannya diinjak-injak nih sama orang kafir. Ya. Si kafir juga maksa kepadamu untuk menginjak-injak kehormatan kehormatannya, kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu ya. Sampai-sampai dia membolehkan kepadamu untuk menjaga dirimu. Ya, ya biarinlah, yang penting kamu nggak mati. Ya kan? Yang penting kamu selamat, jiwamu tidak terancam. Walaupun kamu harus menginjak dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Lahakikun maka pihak ini sungguh pantas antu sya'irah sangatlah pantas untuk dimuliakan syariatnya. Watuakar awamirah dan dimuliakan perintahnya wazawajirah dan larangan-larangan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bolehkan bagimu untuk ya, menyebutkan sesuatu yang tidak pantas bagi dirinya. Ya. Demi keselamatan jiwamu. Demi kamu melindungi nyawamu. Ini Allah yang melakukan itu. Itu dalam ayat dalam surat An-Nahl tersebut. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa syirik ya, maka dia enggak menjadi musyrik sedangkan hatinya tetap di atas keimanan. Kalau hatinya masih tetap di atas iman. Maka pihak yang sudah seperti ini memul pemuliaannya kepadamu sampai-sampai pada batas yang demikian ya, boleh kamu injak kehormatannya kalau kamu dipaksa dan kamu tetap di atas keimanan. Buat melindungi nyawa dan ya keselamatan jiwamu pihak yang seperti ini sangatlah pantas untuk dimuliakan syariat-syariat. Ya dan ya diagungkan perintahnya dan juga larangannya. Artinya diikuti aturannya. Kembali kepada penjelasan yang sebelumnya, ya di mana orang-orang tersebut berpaling dari syariat Allah, ya, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat syariat-syariat sendiri di mana dalam syariat-syariat itu, aturan-aturan itu dia ngapain? Ya, dia melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajak bicara mauta orang mati, minta hajat kebutuhan atau menjadikannya sebagai perantara syariat buatan. Nah, kalau kita ngomong syariat buatan, yang pertama kali itu apa? Kesyirikan. Saya heran dengan sebagian orang yang bicara tentang syariat buatan, ya selalu arahnya kepada apa? undang-undang. Betul itu syariat buatan, namun kesyirikan itu juga merupakan syariat syariat buatan. Nah ini ada kaitannya nih nukilan yang pertama dan nukilan yang kedua. Ya, di mana nukilan yang pertama dari Abu Wafa ya, tentang orang-orang yang meninggalkan syariat Allah mukhtaran. Ya. Apa maksudnya mukhtaran? Tanpa ada paksaan. Dia berpaling kepada syariat buatan yang dia bikin sendiri, di situ ada apa? Kesyirikan. Kemudian pada nukilan yang kedua, ya dijelaskan bagaimana seharusnya kita muliakan Allah, agamanya, syariatnya, perintahnya, larangannya. Ya. Karena dia membolehkan bagimu untuk ya melakukan kesyirikan kalau kamu dipaksa untuk melindungi jiwamu. Artinya itu enggak syirik. Namun yang di atas tadi karena melakukan kesyirikan karena apa? mukhtaran melakukan kesyirikan tanpa paksaan maka dia kafir. Maka dia kafir. Melakukan kesyirikan tanpa paksaan. Qala la haqiqun an tu'azzam sya'irah. Maka sungguh pantas untuk dimuliakan syariatnya, wa tuwaqqar awamirah dan dimuliakan perintah-perintahnya wa zawajirah dan larangan-larangannya. Dan nukilan ini juga faedah bagi kita bahwa sudah sepatutnya kita muliakan Allah dengan pemuliaan yang paling tinggi. Perintahnya, larangannya. Karena Allah Azza wa Jalla sampai sampai menggugurkan haknya untuk kamu bicara tentang dia sesukanya kalau itu untuk melindungi dirimu. Kalau itu untuk menyelamatkan jiwamu. Di sini kita juga tahu sangat besarnya pemuliaan Allah kepada kita. Artinya sudah pantas bagi manusia untuk apa? Juga memuliakan Allah Jalla wa'ala. Itulah hubungan timbal balik manusia dan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Seperti nanti akan disinggung oleh Abu Wafa di akhir nukilannya. Seperti itu. Qala wa'asama irdaka bi ijabil haddi bi Selanjutnya Abu Wafa ya, menambahkan data-data lainnya. Bagaimana Allah muliakan kita. Allah melindungi kehormatanmu. Biijabil haddi biqadfik. Kalau ada orang menuduhmu berzina. Kalau kamu tidak melakukan zina. Allah wajibkan orang yang menuduh kamu berzina itu untuk dikenai apa hukum? Hukum had. Pemuliaan Allah kepadamu. Ya. Wa asama malaka biqat'i ya di muslimin fi sariqatih. Dan juga melindungi hartamu dengan cara apa? Kalau ada orang muslim mencuri hartamu, maka tangannya diapain? Potong. Dirimu, hartamu. Wasqata syatra salati fi safar. Bi ajli masyaqqatik. Dan Allah juga menggugurkan setengah salat Maksudnya yang empat jadi berapa? Jadi dua. Di saat kamu sedang safar melakukan perjalanan. Liajli masyakatik. Ya, agar kamu nggak terlalu direpotkan. Kira-kira gitu. kalau gugurkan terus setengah Lihat bagaimana pelayanan dia terhadap hambanya, terhadap manusia. Ya. Bukankah yang demikian ini menimbulkan pengagungan seharusnya? menimbulkan dalam diri kita kecintaan, menimbulkan dalam diri kita tauhid. Tapi orang-orang awam justru dia singkirkan syariat Allah, dia ganti dengan aturan-aturan, dilakukan kesyirikan tanpa ada paksaan. Kira-kira yang begitu, benar nggak katanya Abu Wafa wa hum indi kufar? Di situ nalar kita. Makanya kadang kita ya melihat nukilan para ulama secara utuh itu beda dengan kalau kita lihat nukil ulama itu setengah-setengah. Ya. Di sini juga kita menghayati firman Allah Jalla wa ala inna ma min ibadihil ulama. Orang yang yang takut kepada Allah dari hambanya itu siapa? Ya, orang yang berilmu. Kalau kita mau tumbuh rasa takut kita kepada Allah, tambahlah ilmu kita. Teruskanlah dalam mencari ilmu. Dari rasa takut itu akan memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Menambah kualitas keimanan kita. Itu baru salafi sejati. Dengan apa? Dengan semakin takut kepada Allah. Dengan semakin jauh dari kekufuran, dari kemaksiatan. Memperbanyak amal ibadah. Keseharian itu yang menjadikan kualitas keimanan, kualitas sunnah dalam diri kita itu ya murni. Ya. Sekarang kan terjadi penyempitan tuh. Makna salafiyah tuh. Semakin kokoh kalau semakin galak. Gitu kan? Salatnya bolong, subuhnya ketinggalan. Ya. Dengar maksiat, bahkan dengar musik. Ya. Kan itu sama Ustadz Fulan, Ustadz Alan, Al-Bid'ah, suri, Ya. Dan semua lakop-lakop yang nas as Padahal ya satuan-satuan amalan keimanan yang memu, ya, menyempur, menjadi penyempurna iman dia justru itu dia tinggalkan waliyadzubillah. Ya, ini termasuk dari ya tipu daya syaitan, ya. Tipu daya syaitan. Hingga kita lihat dari situ ya tauhidnya pun lemah. Ya. Sehingga gagap apa dari Gagap tauhid. Nggak tahu ini orang udah, udah kafir atau belum ya? <laughs> Padahal jali, wabih, gamblang. Ya. Gagap tauhid dia. قال الخف مقام غسل الرجل عليك من مشقة واللبس واللبس dan Allah juga ya, mengganti ya, mencuci kaki di saat wudhu ya, dengan apa? dengan masul khuf boleh diganti dengan apa? dengan mengusap khuf ya, bagi yang mau ya, dengan syarat-syarat dan ketentuannya isfaqan alaik ya, sebagai bentuk kasih sayang dia kepada engkau. Min masyaqqatil khali' wal labas. Karena mungkin kamu bakal kerepotan ya bongkar pasang. Sampai seperti urusan yang begitu Allah Subhanahu wa taala ya urus kita. Ya, urusan apa? Buka pasang sepatu. Ya, maka bukankah pantas Allah Azza wa Jalla dimuliakan dengan Tauhid. <clears throat> Wa abahaka al-maitata saddan bi Dan Allah juga bolehkan untukmu bangkai untuk menutup kelaparanmu. Kalau kamu lapar, takut kalau kamu nggak makan mati. Bangkai ini haram. Ya, tapi kalau ya, taruhannya kamu jadi mati, ya udah deh boleh. Ya. Wahifban lisihatik. Dan dalam rangka untuk menjaga kesehatanmu. Ya, tentu yang namanya makan bangkai tidak sehat. Namun daripada mati, ya itu sehat. Daripada taruhannya harus apa? Mati wa zajaraka an madarika bihadin ajilin wa wa'idin ajil dan melarangmu dari berbagai macam hal-hal yang memudaratkanmu. Ya. Apa itu? Zina misalnya. Minum-minuman keras. Ya, bin ajir. Kalau kamu lakukan ada had. Ada hukum had. Tujuannya apa? Lindungimu sebenarnya. Menjaga kesehatanmu sebenarnya. Agar kamu tidak menjadi celaka karenanya. bin ajil. Wawaidin ajil. Dan ancaman kalau kamu sembunyi-sembunyi nggak ketangkep sama polisi syariat misalnya. Ya, ada ancaman. Nanti di akhirat. izin aja. Seperti itu pemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya ya, jika Allah Azza wa Jalla sudah dia ya, begitu besar pemuliaannya kepada hambanya, maka sudah sepantasnya hambanya paling tidak seperti nanti akan disinggung ya dia menjaga syariat Tentu hubungan muqabalah timbal balik antara hamba dengan Allah nggak mungkin. Ya. Allah kasih kita 100 kita bayar Allah 100. Nggak mungkin. Nikmat Allah jauh lebih besar. Namun Allah cuma minta kita jangan melakukan kesyirikan. Jaga aturannya, perintahnya larang. Cuma itu. Kira-kira seperti itu. Nah ini ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya nukilan yang penting sekali ya dalam perkara ini yang dengannya kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla ya begitu besar ya kasih sayangnya kepada kita dan alangkah buruknya orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengganti syariatnya dengan syariat buatan.